Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fiik bacaan kita terhadap syarah Lumatul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Shalal Fauzan asbahullah halaman 147. Perhatikan baik-baik 147. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wa min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamahu Al-Hasan bin Ali yad'u bihi fi qunutil witr Bagian atas itu kalam Ibnu Bagian atas kalam Ibnu yang punya kitab disimak ya. Biar cepat bisa barakallahu fiknam Karena kitab ini kitab gundul, Arab-Arab gundul. Sehingga kalau antum nggak terbiasa nyimak nanti kesulitan. Dan termasuk doa Nabi SAW yang diajarkan ha? Rasulullah SAW kepada Hasan bin Ali ha? yang digunakan untuk berdoa dengannya ketika kunut witir. wakini syarra maqadait dan lindungilah aku dari kejelekan apa yang kau tetapkan. Ini kaitannya masalah apa? Takdir. Takdir itu ada dua takdir yang baik maupun yang buruk. Jelek itu dinisbahkan kepada apa? Zat yang ditakdirkan, bukan dari zat yang menakdirkan. Kalau dilihat dari zat yang menakdirkan semuanya apa? Semuanya bagus dan baik dan indah karena di balik takdir ada hikmah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita lihat sini barakallahu fikum hidakumullah. Qala Syekh Shalal Fauzan, sabahullah. Syarahnya itu bagian bawah itu, "Allaman Nabi sallallahu alaihi Hasan bin Ali bin Abi Thalib." An-Nabi sallallahu mengajarkan al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Naam, ibnu ibnatihi Fatimah yaitu putra putrinya beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Allamahu du'an yad'u bihi fi qunutih. Rasulullah mengajarkan kepadanya doa yang dipakai untuk berdoa di dalam kunutnya. Yakni al-qunut alladhi fihi al-witr, yaitu kunut yang ada ada apa ada witirnya di situ ba'da ruku' setelah ruku' yaqul Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa qina syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana engkau memberikan petunjuk kepada kepada orang lain wa afini man afait nam berilah aku keselamatan nam sebagaimana engkau telah berikan keselamatan wa tawallani man tawallait dan jadikanlah aku adalah walimu sebagaimana engkau telah menjadikan wali. Misalnya anak anak bisa wali, bisa perlindungan. Wa qini syarra ma qadait dan lindungilah aku dari kejelekan apa-apa yang kau telah tetapkan. Innaka taqni sesungguhnya engkau adalah zat yang menetapkan wala yudha wala yuqda alaik dan tidak ada seorang pun yang nam menetapkan untukmu. Jadi Allah Taala yang menetapkan, tidak ada orang yang menetapkan untuk Allah Taala. Paham? Nah, jadi tidak ditetapkan oleh Allah Taala tapi Allah yang Allah yang menetapkan. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Asyahid syahid fihi qawlu wa qini syarra Syahidnya itu wa qini syarra dan lindungilah aku dari kejelekan apa yang kau telah tetapkan. Haitsu apa syarr ilal qada wal qadar. Di sini apa? Allah Taala menyandarkan kejelekan kepada al qada wal qadar, ketetapan dan takdir. Wasyarr wal makruh alladhi yusibul insan. Syarr Kejelekan itu hal makruh, sesuatu yang dibenci, alladhi yusibul insan yang seorang nam apabila timpa dengannya. Al makruh alladhi yusibul insan yaitu syar itu adalah apa? Sesuatu yang dibenci yang menimpa seorang. Orang kalau ditimpa sesuatu yang dibenci, itu kejelekan berarti. Au ma yaqul al-insan al makarih atau sesuatu yang seseorang terjatuh dalam perkara-perkara yang dibenci. Annahu maqdiyun wa muqaddar. Bahwasanya itu sudah ditetapkan dan sudah ditakdirkan. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam sibtahu Al Hasan bin Ali. Rasulullah SAW memerintahkan sibtahu apa sibtah itu? Cucunya. Itu Hasan bin Ali. An yadu Allah Azza wa Jal. Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala an yaqiyahu syarra ma qada. Yaitu untuk minta perlindungan agar dilindungi, diselamatkan dari kejelekan apa yang Allah Taala tetapkan. Wa an yaj'ala qada'ahu khairan lah dan meminta agar Allah Taala menetapkan kebaikan untuknya wala yakunu minal ladzina yusibuhumul qada wal qadar dan agar tidak menjadi termasuk orang-orang yang tertimpa pada mereka ketetapan dan juga takdir fayajzazu fayajzaun akhirnya mereka apa nam barakallahu fi merasa tidak terima wa yatasakhatun dan mereka murka fayahsul nam fayahsul fayahsuluna ala islam akhirnya mereka mendapatkan dosa bahwa da'a Allah jalla wa ala yang mana di sini Hasan bin Ali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di anyaknya yaqiyal syarrul qada wal qadar yaitu agar lindungi dari kejelekan ketetapan Allah Taala dan takdirnya. Istimak baik-baik kitabnya itu yang punya kitab ya. Bi an yu'inahu 'ala sabr wa tahammul wa ridha bi qada'illahi wa qadarihi masyaallah dan meminta pertolongan kepada Allah Taala agar diberikan kesabaran dan tahammul apa tahammul? Sabar dalam mikul, mampu kuat dalam mikul dan juga meminta perlindungan untuk ridha karena berat ya ridha ini ya. Berat kalau orang ditimpa musibah dengan suatu kejadian oh, ridha itu berat. Biasanya orang wah kayak gini ya, Wah, nah itu. Setelah itu baru sabar. Biasanya ya, sabarnya setelahnya seringnya. Itu bukan antum aja, kita kadang gitu. Maksudnya kadang kala kita seperti itu. Diuji kehilangan dompet yang isinya 5 juta. Wah, taruh mana tadi ya? Tapi kalau nggak dibawa nggak hilang. Sabar. Sabarnya setelah ngomel-ngomel dulu. Jarang sekali hilang kata lu Allah. Hilang 5 juta, sholat besok diganti lagi. Jarang sekali. Ngomel-ngomel dulu baru sabar. Itu sabar yang kedua dianggap cuman sabar yang paling abdul di awal permulaan. Innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran yang paling abdul adalah di awal kali tertimpa musibah. Tapi seringnya orang ngomel-ngomel dulu. Wah, tadi dompet anak kok hilang ya? Ditaruh di mana ya? Setelah itu ah, sabarlah. Iya enggak gitu enggak biasanya? Nah, itulah kita punya PR itu. Karena jarang sekali orang ridho itu. Wah, kas biarkan 5 juta aja gampang, insyaallah besok lagi ada. Jarang sekali gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Semoga kita termasuk yang bisa mengkondisikan. Nah, dikit lagi, fa yakunu dzalika khairan lahu nihayatan wa ma'alan. Maka menjadilah itu kebaikan untuknya di awal permulaan dan di hari esok. Ma'al tempat eh, di kemudian hari. Ya Allah la yaqdi wa yaqdiru 'alal mu'min illa ma huwa khairan lah. Dikarenakan Allah Taala tidak menetapkan dan tidak menakdirkan ke seorang mukmin kecuali apa-apa yang baik untuknya. In asabatu sarra syakara syakara alaihi faqana dzalika khairan. Lafaznya mirip dengan yang kita hafal itu ya, tapi ya mungkin dengan riwayat yang lain ini ya. Apabila menimpa badannya suatu perkara yang dia suka, yang dia senangi, dia bersyukur. Ha? maka itu kebaikan untuknya. Wa inna sabatu darra sabara alaiha. Apabila timpa badannya suatu perkara yang susah, suatu perkara yang nam susah atau menyedihkan dia bersabar. Wa kana dzalika khairan maka itu kebaikan untuknya juga. Walaysa dzalika ilal mu'min itu semuanya tidak terjadi kecuali hanya untuk orang mukmin. Dikit lagi, asyahid dengan hadis, syahid dari hadis ini syarra ma qadait, yaitu kejelekan dari kejelekan apa-apa yang kau tetapkan. Dalla ala anna syarra dakhilun fil qada wal qadar. Ini menunjukkan bahwasanya kejelekan masuk dalam kategori apa? ketetapan dan takdir. Wa dalla ala annahu yustahabbu wa yusra' lil insan an yad'u Allah, yustahabbu wa yusra' batanya gitu ya. Ini menunjukkan bahwasanya yustahabbu disunnahkan wa disyariatkan lil insan untuk seorang an yad'u Allah bi an yakiyal syarral qada wal qadar ini disyariatkan untuk berdoa kepada Allah taala agar jaga dari kejelekan ketetapan Allah taala dan takdirnya wakini qini syarra kalau antum banyak orang wakina qina syarra Tamiya seperti itu wa alla yaj'alahu sababan li wa jaza'ihi wa tasakhutihi wa takarruhihi liqada'illahi wa qadarihi masyaallah dan hendaknya Allah taala tidak menjadikan Naam, kejelekan tadi sebagai sebab untuk sesatnya dia, murkanya dia, tidak terimanya dia, bencinya dia terhadap ketetapan Allah dan takdirnya. Fala yaj'alahu sababan syaqawatihi wa liyaj'alahu sababan sa'adatih. Hendaknya dia tidak menjadikan kejelekan tadi sebagai sebab dia sengsara, tapi dia menjadikan semoga Allah menjadikan kejelekan yang menimpa dirinya tadi itu, menimpa hamba tadi sebagai sebab untuk apa? kebahagiaannya. Kalau dia ridha terima dengan apa yang Allah tetapkan. Allah alam swab. Rasulullah assalamualaikum afiyah. wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.